Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an walau tayakkuna ma'a akhiral waqti fantaziru afdalu wa illa fatajilu tayammumin wa idza amtuni'a istimalu fi udwin wajaba tayammumun wa ghuslu dhar nas'u bima'in wa la tartiba bainahuma li junubin au udwaini fatayammumani wa la yusalli bi illa fardan wahidan walau nadran wasoha izu ma'afardin Bismillahirrahmanirrahim wa itu ta'lamu wa ta'lim al ifada wal istifada wa nafa an jasina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam pembahasan tayamum walau tayaggana ma'an akhiral waqti fantidharuhu afdal wa illa fata'jilu tayammumin Walau tayagana seandainya, seandainya meyakini ma'an air Seandainya dia meyakini air akhiral waktu di akhir waktu Fantidharuhu afdal maka menunggunya itu air lebih afdal Wa illa kalau memang dia tidak meyakini adanya air di akhir waktu Fata'jilu tayamumin maka lebih afdal bagi dia untuk menyegerakan tayamum jadi ketika dia tidak mendapatkan air, dia sudah cari seperti kemarin cara pembahasan untuk mencari air, sudah mencari sudah tidak mendapatkan air sama sekali. Kemudian sudah diyakini Adam tidak ada air. Berarti di situ dia boleh tayamum. Cuman dia tahu dengan pasti bahwa nanti di akhir waktu ada sesuatu atau ada orang yang membawa air. Karena dia sudah telepon masalah anak butuh air. Dikirim, cuman dikirim akhir waktu nanti. Jadi masalah asarnya setengah tiga, jam dua nyampe nanti atau jam dua lebih nyampe airnya dikabari. Berarti yakin air di akhir waktu. Cuman sekarang tidak ada air. Ya benar hukumnya tetap disunahkan dikatakan apa? Apa disunahkan untuk menunggu air itu. Kalau memang yakin adanya air, datangnya air. Kalau enggak, mungkin nanti ada hujan. Kelihatannya ini mendung, kelihatannya hujan. Nah, ini ada kemungkinan, belum ada kepastian. Kalau memang tidak ada, kalau ada cuman kemungkinan saja, ya belum tentu datang atau tidaknya, ya berarti tetap takjilu tayamum, hukumnya apa? Tetap disunahkan takjilu tayamum. Tidak disunahkan menunggu itu air. Dikatakan tayagun di situ. Al murad bi tayagun huna al wusuk bi husulil ma bi haitsu la yatakhallafu adatan. dikatakan atayagun itu apa? Al wusuk percaya pasti ya dia mempercayai bi bihusulil ma dengan datangnya air bi bihaisu dengan sikirannya ya la yatakhallafu adatan tidak menyalahi biasanya. Udah jelas kalau anak telepon ini bagian air ini datang. Bagian air ini bakal datang mesti tepat waktu. Dia ngomong jam 2 ya jam 2. Biasanya seperti itu. Itu berarti tayagun wujudul ma akhiral wagat. Kemudian wa idam tana'a istimalu. Kalau seandainya dia mencegah istimalahu, mencegah memakainya air fi udwin di anggota badan wajaba tayammumun wa ghuslun sahihun wa mashu kulli satir adh-dhar naz'uhu bima'in. Kalau dia mencegah mencegah di sini bisa sampai karena haram ya memakai air. Tidak bisa memakai air fi udwin di satu anggota. Wajib tayammumun. Maka wajib bagi dia untuk tayamum. Wa ghuslun sahihun dan membasuh yang sehat wa mashu kulli satir adzar naz'u bima'in dan mengusap semua satir yang menutupi daripada anggota yang tidak bisa dibasuh tadi adzar naz'uhu yang bahaya untuk mencabutnya bimain mengusapnya itu dengan air bimain muta'alliq bil masah mengusapnya dengan air Wala tartiba bainahuma li junubin, tidak ada tartib bainahuma antara keduanya antara ghusl sahih wa mashu uh, wa, apa antara tayamum dengan ghuslun sahih tidak ada ta, apa tartib li junubin untuk orang junub. Di sini masalah jabiro. Ini masalah jabiro. Di sini sebetulnya tafsil ya, cuman di Fathul Mu'in ini ringkas sekali. Jika ada di anggota badan kita ada anggota yang tidak bisa dibasuh dengan air, bahaya. Ya, kalau seandainya, oh bahaya, kalau dibasuh air bisa lumpuh atau bisa tambah luka. Hukumnya haram bahkan memakai itu air. Hukumnya bisa haram. Dikatakan situ idam tanah ai haruma istima haruma syar'an istimaluhu. Bisa membahayakan dirinya. Ketika dia tidak bisa memakai air berarti dia masalah dikasih jabiroh, kasih perban tangannya. Ada anggota dari para anggota wudhu ada perbannya. Saya contohkan dengan sini seandainya di tangannya ada perban, ada luka di perban. Ya apa ini cara wudhunya dia? Cara wudhunya dia harus wudhu dan tayamum di sini. Kan berarti ada anggota badan yang tidak bisa dibasuh dengan air. Berarti wajib tayamum dan wajib membasuh yang sehat. Caranya seandainya di anggota badan dia, di tangannya dia ada jabiroh, ada berban. Cara wuduknya, ya seperti biasanya wajib tertib. Niat ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, selesai membasuh wajah, membasuh tangan. Nah, ketika membasuh tangan, dia boleh di sini tidak wajib tertib di sini. Boleh membasuh yang sehat dulu daripada tangan yang sehat. Kemudian sebelum dia meneruskan basuhan usapan daripada kepala, tayamum dulu. Lo untuk apa tayamum? Untuk anggota yang tertutupi, tertutupi tadi itu. Anggota yang ada jabirohnya tadi itu kan belum terbasuh. Caranya gimana? Ditayamumi dulu. Kalau basah ya dikeringkan dihanduki tidak apa-apa. Hadis ini mak makruh kan pakai handuk kecuali seperti ini karena darurat harus dihanduki wajah dan tangannya. Kemudian tayamum untuk pengganti daripada jabiroh eh, kulit yang di bawah jabiroh tadi. Setelah tayamum baru meneruskan mengusap daripada kepala kemudian kaki. Itu kalau memang di tangan. Kalau memang di kaki jabirohnya ya, atau jabiroh itu artinya apa? Perban ya. Atau handi plus seandainya tidak bisa dicabut. Cuma nanti ada pembahasan kalau ada perban apa wajib dicabut atau tidak nanti ada tafsirnya. Alhasil sekarang caranya seandainya sudah dikatakan Allah naz'uhu, bahaya mencabutnya. Berarti tidak bisa dicabut. Kalau seandainya di kaki, ya apa cara wuduk dan tayamumnya? Wudhu seperti biasanya basuh wajah ya niat bersama membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap rambut, kemudian ketika membasuh kaki boleh dia membasuh yang sehat dulu. Kemudian setelah membasuh yang sehat, dia tayamum untuk pengganti daripada satir yang di bawah satir tadi, di bawah perban tadi. Atau setelah mengusap rambut dia tayamum dulu, setelah itu membasuh yang sehat dari kaki, tidak apa-apa. Tidak ada tertib dalam anggota. Kalau ada dua anggota yang kena perban, tangan diperban, kaki diperban. Berarti di sini nanti wajib dua tayamum, nanti ada situ. Berarti caranya wudunya gimana? Basuh wajah, niat, kemudian basuh wajah. Niat bersama basuh wajah, kemudian teruskan tangan yang sehat, Sebelum pindah ke kepala karena di tangannya ada berban, berarti tayamum dulu untuk mengganti pada berban itu. Tayamum. Setelah tayamum diteruskan mengusap rambut. Setelah mengusap rambut, basuh kaki yang sehat. Setelah basuh kaki yang sehat, yang berbannya ditayamumi juga. Berarti tayamumnya dua, dua kali. Tayamumnya bisa tiga kali. Kapan tayamum tiga kali? seandainya wajahnya ada perbannya. Wajah diperban. Kemudian tangan diperban, sebagian tangannya, kemudian sebagian kakinya juga diperban. Ya, ini caranya? basuh yang sehat dulu bersama niat. basuh yang sehat sama niat. Kemudian sebelum pindah ke tangan, tayamum dulu. Untuk apa? Untuk pengganti di bawah satir tadi, di bawah penutup daripada perban tadi. Tayamum dulu. Setelah tayamum baru basuh tangan yang sehat. Setelah basuh tangan yang sehat, tayamum untuk apa? Untuk perbanding di bawah, yang di bawah daripada tangan tadi. Tayamum dua kali tayamum ya. Kemudian ngusap rambut. Setelah mengusap rambut, basuh kaki yang sehat. Kaki yang tidak ada perbannya dibasuh dengan air. Untuk yang di bawah perban ditayamumi lagi. Tayamumnya berapa? Tiga kali. Ada apa? Apa ada? surah gambaran tayamum sampai empat kali? Ada. Tayamumnya sampai empat kali. Kalau seandainya semua kepala diperban juga. Ya, semua kepala diperban. Tidak ada satu rambut pun yang bisa dibasuh. Tayamumnya basuh wajah, kemudian tayamum, kemudian basuh tangan yang sehat, kemudian tayamum, kemudian tayamum untuk pengganti kepala, kemudian ta, apa membasuh kaki yang sehat, kemudian tayamum, tayamum empat kali. Kalau merata semua diperban, kepala rata diperban, tangan rata semuanya diperban. Kemudian wajah seandainya semuanya diperban, kaki semuanya yang wajib dibasuh diperban semuanya. Ya apa ini hukumnya? Cukup satu, satu kali tayamum. Tidak ada yang bisa dibasuh kok. Ya sudah satu kali tayamum. Itu pembahasan masalah jabiro. Ini pembahasan pembahasan secara mutlak setelah memenuhi syarat. Kevin, tayamum dong diserperban apa, gak wajah-wajahnya. Mungkin tidak boleh kena air mungkin. tidak iya. boleh kena air, bukan diperban semua ya sak wajah-wajahnya sama tangannya. Oh, iya, iya. Ya apa tayamumnya? Di atas perut. mungkin tidak boleh kena air, mungkin wajah sama tangannya. Kan bahas itu seandainya ammatil jirah. Oh, wa in ammatil jirah. jirah oh, iya. iya. Iya di perban kabeh ndak iso tayamum. Ya. <laughs> Iya betul. Wa in ammatil jiroha seandainya luka ya lukanya itu tidak boleh terkena air di seluruh muka luka ya, ya di seluruh ya. tangan luka kepala semuanya luka korengan kabeh ya, masalahnya luka luka bakar biasanya begitu ya, luka iya, bakar. Ya, luka bakar semua itu. taya kalau nggak bisa tayamum sudah nggak bisa Fakir tahuren Fakir tahuren sudah jadi ada ada yang yang bisa ditayamumi tapi tidak boleh kena air, ada nggak bisa ditayamumi nggak boleh kena air. Nah, kalau sudah begitu fagidu tahuren. Nah, tidak sholat kecuali sholat fardu aja. Nah, tapi wajib kodok nanti. Hmm. Kemudian kadang-kadang kita melihat ya orang-orang ada hindi plus ya di tangannya, tidak tahu di kakinya, kadang-kadang tidak dicabut. Lo apa wajib mencabut itu? Dilihat. Kalau memang dia tidak ada bahaya ketika mencabutnya, ada tiga keadaan. Kalau memang memungkinkan membasuh yang sakit tadi di bawah bendiplas, seandainya dibuka endiplasnya tidak ada bahaya dan memungkinkan dibasuh dengan air, wajib dicabut. Kadang-kadang ada orang wudhu endiplasnya sih mancep. Padahal dibuka tidak apa-apa. Kadang-kadang lukanya tidak seberapa cuma plus. Nah ini wajib dicabut. Kalau memang memungkinkan dibasuh dengan air. Oh tidak mungkin dibasuh dengan air. Cuman memungkinkan e, mengambil daripada sebagian yang sehat. Sing sakit cuman sedikit diperbani saat tangan. Nah, ini apa ini hukumnya? Nah, berarti wajib dibuka, dibasuh yang sehat Dibasuh karena mengambil yang sehat kan, dibasuh yang sehat. Yang sakit kalau memang tidak bisa dibasuh, tidak usah dibasuh. Ini berarti mengambil sebagian yang sehat, berarti wajib dicabut. Mengambil yang sehat maksudnya untuk Selain plaster, ya, untuk yang lainnya itu kan otomatis kena dengan yang sehat. Kalau ala gadril haja tidak ada masalah. Ya, Hah? Ziyada ala gadril istimsak. Hmm, tadi kalau untuk untuk simsak kalau untuk hanya sekedar untuk apa? Perekatnya eh, perekat tidak ada masalah. Tapi kalau memang lebih daripada itu, lah itu yang nggak benar itu. Ya. Kadang-kadang perban itu, perban dokter kadang-kadang yang sakit sedikit perban semuanya. Padahal cukup sebetulnya di garis. Kadang-kadang ya, seperti itu. Pernah kita juga cukup sebetulnya di perban muter dok, di perban sampai satu kaki eh, supaya katanya tidak gerak kata dia. Cuman padahal tidak Ya enggak seperti itu. Nah, ini apa? Jadi cabut, jadi berban secukupnya. Secukupnya. Itu wajib yang kedua dicabut. Yang ketiga, seandainya di anggota tayamum. Anggota tayamum itu wajah dan kedua tangan. Nah, itu berban bisa dicabut, tidak boleh kena air. Kata dokter tidak boleh kena air, cuman boleh kena debu. Ini juga wajib dicabut. Kenapa? Karena bisa ditayamumi. Ya karena bisa ditayamumi di mau ditayamum berarti wajib dicabut juga. Ini tiga keadaan ini wajib di plus atau yang lainnya. Kemudian untuk masalah setelah dia tayamum seperti itu, apa wajib ada? Apa wajib mengulangi daripada sholatnya yang dia dengan wudhu seperti itu? Nah, di sini ada berapa keadaan. Kalau memang anggota satirnya itu banyak di anggota tayamum, kalau memang perbannya di anggota tayamum, ya di wajah atau di mana di tangan, ini mutlak wajib ada. Mutlak wajib ada, maksudnya mutlak di sini baik dia menaruhnya sesuai godrul istimsak dalam keadaan wudhu atau apapun dia tetap wajib ada. Kalau memang ada qada. Wajib qada. Wajib qada. Ya, ya ada tuh salah. Ya wajib mengulangi sholat. Ya. Sholat yang dia pakai dengan cara tadi itu. Kalau anu, kalau sembuh maksudnya. Ya. ya. Kalau sembuh. Kemudian yang kedua, kalau memang dia meletakkan di selain anggota tayamum, berarti mungkin kepala atau kaki. Ya, ini berarti apa? Kalau memang mengambil dari yang sehat lebih daripada godrul istimsak lebih daripada gotul istimsak yang sakit sedikit diperbanyak terlalu banyak padahal kalaupun ya dikasih uh, apa supaya melekat itu kecil cukup cuman dilebarkan terlalu besar Oh katanya dibuka nggak bisa ini kalau dibuka ke dokter lagi sulit lagi bisa jahitannya rusak macam-macam walhasil dia alasannya berarti udah nggak usah dicabut karena apa karena bahaya karena tetap bahaya ya apa ini ya berarti dia walaupun meletakkannya dalam keadaan mempunyai wudhu anak waktu diletakkan ini berban punya wudhu walaupun dalam keadaan punya wudhu tetap wajib ada. kenapa karena mengambil daripada lebih daripada yang uh, mengambil daripada saya yang sehat lebih daripada godrul istimsak ukuran daripada melekat. Berarti wajib ada juga. Yang ketiga wajib ada jika dia meletakkan sesuai dengan yang sakit. Merekat dengan sesuai yang sakit. Cuman dia meletakkannya dengan tanpa mempunyai wudhu. Nah, ini juga wajib iada. Ya, kadang-kadang punya wudhu. Cuman ya sing merban suster wedok ya batal wudhu. Ya kadang-kadang jogo-jogo wudhu sing merban wong wedok ya batal juga. Akhirnya wajib ada juga nantinya. Ada dua keadaan yang tidak wajib ada. Kapan? Jika dia meletakkannya bukan di anggota tayamum, kemudian ya di, di kaki atau di kepala, kemudian dia meletakkannya sesuai dengan godrul istimsak ukurannya sesuai dengan ukurannya dan dia dalam keadaan mempunyai wudhu berarti di sini dia tidak wajib ya ada atau dia meletakkannya sesuai dengan yang sakit tidak mengambil daripada yang sehat sedikit pun berarti sing loro persis sing diperban yang sakit itu nah, ini walaupun dia meletakkannya tidak dalam keadaan wudhu tetap tidak wajib ya ada Dua hal ini tidak wajib iada. Kapan? Ketika dia meletakkannya sesuai dengan godrul istimsak ukuran merekat dan dia meletakkannya dalam keadaan mempunyai wudhu. Jadi ketika diperban dia punya wudhu dan bukan di anggota tayamum. Dan bukan di anggota tayamum. Kalau yang kedua tidak wajib ada juga jika dia meletakkan walaupun tidak mempunyai wudhu, cuman sesuai dengan yang sakit tidak mengambil yang sehat sedikit pun. Kalau tadi godul simsak saya JJP mengambil yang sehat. Ya seperti jam ini, yang sakit yang ini. Ini kan godul simsak mengambil dari benda yang sehat masih an. Syaratnya berarti harus dalam keadaan wudhu. Kalau yang tadi tidak sesuai dengan yang sakit diletakkan. Walaupun tidak mempunyai wudhu, tetap dia tidak wajib iada. Baik. Walau fi adbitayamu. Walau ya. Anak hilaf. Lakin al-mu'tamad itu. Apa? Walau. Anak asuf. ولا في أرض التيمم سواء وضع على حدث أو على طهر وكذا إن أخذ النصائح ما في ما في بيان لا لا تراه Tapi kalau harus tayamum itu tak bisa kalau mutlak ya. Ada kalau hal di motor air lagi. Itu biasanya kalau tidak sampai keluar daripada lukanya tadi itu biasanya dikasih eh, salep misalnya nggak boleh kena air nah itu berarti samping-sampingnya tidak ada eh, yang ditutup ala isim sak itu tadi jadi persis sudah lukanya tadi itu kasih kasih salep biasanya gitu. Fa lam min syai'an walam yakun fi a'dha'it tayammum. Lam tajibil i'adah. Ya, berarti kan kalau di audit tayamum tetap wajib ada. Tetap wajib ada. Wajib ada gitu. Oh. Ini, eh, teruskan ibarahnya ya. Jadi dikatakan wala tartiba bainahuma li junub. Tidak ada tartib bainahuma antara ghuslus sahih dan tayamum li junub. Nah, kan tadi kan pembahasannya wudu toh ya. Pembahasan yang tadi itu cuma wudu. Kalau dia junub berarti mandi pembahasannya. Ada anggota daripada badan dia, ada yang di dijabiro, ada yang diperban. Atau perutnya ya. Atau seandainya tangannya. Tangannya diperban. Ya apa ketika dia mandi? Mandinya gimana ini? Berarti kalau dikatakan junub berarti anggota yang wajib dibasuh itu cuma satu, yaitu seluruh anggota badan. Berarti di situ dia tidak ada tartib antara keduanya. Boleh dia tayamum dulu, kemudian basuh yang sehat semua anggota badannya, atau dia mandi dulu basuh yang sehat semuanya, kemudian tayamum. Cuman yang lebih afdol tayamum dulu baru dia mandi. Kenapa? Supaya bekas daripada turab, daripada tayamum bisa terbasuh dengan air nantinya. Atau tengah-tengah tayamumnya. Atau. Mandi separuh tayamum kemudian mandi. <laughs> Basuh yang lainnya. Wala tartiba bainahuma li junub tidak ada tartib antara apa? Antara tayamum dengan ghuslus sahih. Ya li junub untuk orang yang junub. Lain dengan wuduk tadi. Tidak boleh membasuh anggota setelah perban kecuali dia telah menyempurnakan basuhan dan tayamumnya. Hmm. Boleh tayamum dulu, boleh? Boleh. Membasuh dulu. Tapi afdalnya tayamum dulu sebelum membasuh. Au udwaini atau yang tertutup dengan jabira atau satir tadi udwa ini di dua anggota badan fatayamum mami maka dua tayamum seperti pembahasan tadi bahkan bisa kalau tiga anggota ya berarti tiga kali tayamum empat anggota ya empat kali tayamum kemudian wala yusalli bihi nah, kalau wudu kalau wudu misalnya ada dua jabira cukup tayamum satu atau dua tayamum eh kalau mandi kalau mandi ada dua jabiro atau lebih. Apakah cukup satu tayamum atau dua tayamum, tiga tayamum ala adadil jabiro? Cukup satu. Cukup satu kalau mandi. Itu kalau tayamum. Kenapa? Karena satu tubuh ini satu anggota badan dianggap sudah untuk mandi. wajibnya mandi membasuh meratakan air ke seluruh tubuh. Kaki ada luka, tangan ada luka, kepala ada luka ya sudah satu tayamuman. Tapi kalau anggota badan tidak, kalau wudhu tidak. Nah. nah. Kemudian wala yusalli bihi illa fardhan wahidan walau nadaran. Dan tidak salat bihi dengan tayamum illa fardhan wahidan kecuali satu kali. Jadi satu kali tayamum itu untuk satu kali fardu. Walau nadran, walaupun nadar. Walaupun itu nadar. Berarti kalau dia nadar untuk sholat duha masalah, berarti sholat duha ada setelah wajib. Masalah dia nadar sholat witir. Setelah sholat isya, dia tayamum kan untuk sholat isya kemudian mau melaksanakan nadarnya salat witir, wajib tayamum lagi. Ya, karena satu kali fardu itu satu kali tayamum. Wasaha janais ma'afardin. Nanti sini ada tartibnya sebetulnya. Tartib niat ada tiga. Tak lagi. Nah, sekarang begini. Kembali kepada Jabiro. Hmm. Ada orang sholat duhur misalnya Jabiro. Itu kan berarti ghusl sahih kemudian tayamum untuk al-jarih untuk yang sakit tadi itu. Masuk waktu asar. Loh, tayamum itu li fardhu kan. Tayamum untuk satu fardu. Masuk waktu asar. Gimana apakah wudhu lagi? Kan dia harus ada tayamum setiap satu fardu. Untuk surat asarnya gimana ini? Apakah wudhu lagi kemudian tayamum atau tayamum aja atau enggak tayamum sama wudhu nah, itu menjadi masalah itu kan nah, kefil jawab di situ ada tiga agwal hmm, tiga ya. pendapat yang mau tamat setelah ketika masuk waktu lagi ketika masuk waktu lain masuk waktu wajib yang lain berarti cukup tayamum mengulangi tayamum saja itu yang mau tamat yang muktamad berarti tayamum ketika... walaupun tidak batal masih harus tayamum lagi itu. Hmm. Itu yang muktamad itu. Pendapat yang kedua, tayamum dan membasuh anggota setelahnya. Jadi setelah seandainya di tangan, wudhu basuh wajah, kemudian basuh yang sehat, kemudian tayamum, kemudian ngusap kepala, kemudian basuh kaki. Untuk sholat duhur. Setelah sholat duhur masuk waktu asar, dia masih punya wudhu, tidak batal. Ya benar hukumnya? Pendapat yang kedua, dia tayamum, kemudian basuh yang sehat setelahnya. Itu apa? Kepala, kemudian kaki. Pendapat yang apa? Yang ketiga, wajib ngulangi semuanya. Sak eh, sak eh, Tapi yang mau tamat yang tadi itu, cuma tayamum aja yang harus diulangi. Tadi katakan wala yusalli bihi illa fardhan wahidan wala nadharan. Wa sahha janais ma fardhin. Dan sah sah sahih ya dikatakan sah janais salat jenazah jenazah walaupun lebih dari satu ma fardhin bersama satu kali fardu. Kenapa? Karena di sini nanti dibagi tiga. Tartibun niyah dalam tayamum itu dibagi tiga. Kadang dia niat fardhus shalah, istibah fardhus shalah, kadang dia nawa istibaha linafli salah, kadang dia nawa istibaha limasil mushaf atau likiraatil Quran bagi orang bagi orang ya likiraatil Quran ya likiraatil Quran maaf Ya, ya limasil mushaf atau lisajrati syukur atau sajrati tilawah. Hamlil mushaf. Ya hamlil mushaf. Tertibnya gini. Kalau dia niat fardu shalah, nawaitu istibaha li fardhi shalah atau nawaitu istibaha li fardhi tawaf. Ketika dia niat seperti ini berarti ketika niat seperti ini niatnya itu bisa dipakai untuk satu kali sholat fardu dan semua sholat sunnah. Sholat sunnah, mau megang Al-Quran, mau apapun. Sholat sunnah tidak perlu, sholat rawatib masalah tidak perlu tayamum lagi. Kenapa? Karena niatnya dia istibaha li fardis sholat. Pokok istibaha li fardis. Yang kedua tertibnya kalau dia niat nawa itu istibah halis sholat tidak ada fardnya. Atau nawa itu istibah linaflis sholat Nah, di situ kalau dia niat seperti itu atau nawa itu istibah li sholatil janazah masalan fardu kifayah walaupun fardu kifayah Nah, di situ dia diperbolehkan sholat yang dia niati yaitu sholat sunnah Sholat sunnahnya semuanya, sholat sunnah apapun, sholat jenazah boleh. Dan memegang Al-Quran, kemudian dia apa sujud tilawah, sujud syukur boleh semuanya. Untuk sholat fardu tidak bisa. Kenapa? Karena niatnya untuk nafli sholat. Kalau dia niat yang ketiga ini, yaitu nawaitu istibaha lisa lisajrati tilawah, nawaitu istibaha lisa jiratil syukur, masalah atau nawaitu istibah lil mushaf untuk membawa Al-Qur'an. Berarti diperbolehkan yang dia niati saja dan yang sesuai yang sama dengan di derajatnya situ tidak boleh untuk sholat sunnah apalagi untuk sholat wajib. Jenazah Ya jenazah. Yang dipermasalahkan khutbah Jumat. Nah, khutbah Jumat di sini ada dua pendapat perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Ramli. Kalau pendapat Ibn Hajar ya ketika khutbah Jumat khotibnya tayamum juga ini. Ya, tayamum juga khotibnya, masalah tidak ada air, semuanya berarti tayamum. Nah, tayamumnya itu untuk satu kali fardu kan. Lah khutbah ini dihukumi seperti fardu atau dihukumi seperti sunnah. Kalau dikatakan dihukumi seperti sunnah berarti cukup satu kali tayamum untuk khutbah dan sholat. Kalau dihukumi wajib kedudukan seperti pertama berarti dia ketika khutbah tayamum, ketika mau sholat tayamum lagi. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapat Ibn Hajar, Ibn Hajar ihtiyat, ihtat. Dia berhati-hati. Dia mengatakan tayamum ketika khutbah wajib tayamum, ketika untuk sholat Jumat wajib tayamum lagi. Berarti dihukumi fard. Kalau Imam Romli tidak, Imam Romli begitu juga, begitu juga siapa tadi? Uh, dan yang lainnya ada juga ya. Imam Mughni ya. Nah, di situ dia berpendapat apa? Dia berpendapat kalau dia uh, dikatakan khutbah itu kedudukannya seperti sunnah. Berarti dia tayamum untuk khutbah ketika mau sholat, tayamum, khutbah setelah khutbah langsung sholat. Tidak apa-apa. Karena dihukumi seperti sunnah. Ini perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Faktar bila loror, pirihlah dengan tanpa ada bahaya. Terserah memilih mana. Kemudian di situ kalau memang tidak didapatkan air sama sekali dan tidak didapatkan debu, tidak ya, ada air, tidak ada debu, ya apa ini hukumnya? Nah, di situ ada tatimah di tarsi bagi orang yang tidak mendapatkan air dan debu berarti dia tetap wajib sholat, cuman dihormatil wajat untuk menghormati waktu, cuman wajib iada, wajib mengulanginya Wajib mengulanginya kapan? Jika dia mendapatkan air atau jika dia mendapatkan debu di tempat dia yang tidak wajib ada Karena permasalahan kemarin sebetulnya ada pembahasan gini. Kapan wajib ada ketika dia tayamum tidak adanya air? Kalau memang di tempat itu biasanya tidak ada air, wis umum memang biasanya tempat situ tidak ada air, padang pasir masalah. Dia berjalan musafir di padang pasir tengah-tengah masuk waktu sholat. Mau sholat dia tidak ada air. lo di situ biasanya tempatnya apa? Tidak ada air. Tayamum dia. Setelah tayamum, apa wajib ada? Kalau di tempat yang biasanya tidak ada air, tidak wajib ada. Kalau tempat yang biasanya ada air, seperti di Pasuruan, ya, seandainya tidak ada air, seandainya tidak ada air, tayamum dia. Setelah tayamum, Ketika mendapatkan air, wajib ada. Wajib diulangi sholatnya. Kenapa? Karena tempat yang biasanya ada air. Lah tadi bagi fagidu tahuren, bagi orang yang tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu, nah, ketika dia mendapatkan air, wajib ada, wajib diulangi sholatnya. Atau dia mendapatkan debu di tempat yang biasanya tidak ada air. Kenapa? Karena dengan wudhu, dengan tayamum yang akan dia laksanakan ini, dia tidak wajib ada, dia wajib mengulangi. Kalau di tempat di Pasuruan, tidak ada air, tidak ada debu. Ta ya, tidak tayamum kan langsung sholat. Ketika ada debu, apa wajib mengulangi sholatnya? Tidak wajib. Kenapa? Kalaupun dia pakai debu, tetap wajib mengulangi kok. Kenapa? Di tempat biasanya ada air, wajib mengulangi. Faham ya? itu permasalahan yang terakhir, itu masalah fakir tahurain. Salat li hurmatil waqt itu bukan berarti usolli li hurmatil waqt ya. Jadi salat fardu tetap usolli fardu zuhur tetap cuma tidak boleh salat lain kecuali salat fardu. Ya salat zuhur itu aja, salat sunnah-sunnah enggak boleh gitu loh. Ya, jadi bukan usolli li hurmatil waqt. Nah itu banyak orang keliru kadang-kadang salatnya usolli li hurmatil waqt. Apa itu salat li Ya tetap salat zuhur bukan salat salat li hurmatil waqt. Ya, diistilahkan ya hurmatil waqt Orang sholat semuanya dia kok nggak sholat. ya? sholat demi menghormati waktu duhur. Tapi tidak berarti ya sekut al-fard anhu. Tidak gugur kewajiban bagi dia. Dia harus mengulangi lagi. Begitu maksudnya. Madhab lain tidak hmm? wajib. Hmm? Madhab lain. Iya. Tidak wajib. Kalau madhab Abu, Abu Hanifah. Abu Hanifah. Jika tidak mendapatkan air dan turab. Tidak sholat sampai dia mendapatkan keduanya. Kalau madhab Ahmad Salat tetap salat dakwah wajib ada. Wajib madhab Ahmad. Kalau madhab Malik ada tiga riwayat yang tiga riwayatnya itu sesuai dengan tiga pendapat ya. tadi. hmm. Oh ya, ada yang Pakai mic. Pakai mic. Lah marat al mudir. Hah? Yang kemarin masalah Yang apa? Masalah sakit barit dalam masalah kedinginan kemana sudah. Eh kenapa? Kalau sakit kedinginan biasa marat yasir. Hah? Yasir. Ya mungkin sudah au humma adalah ya just tayammum bila khilaf indana. Khilafan di Malikiyah. Oh iya. Malikiyah. Hmm. kalau kalau wudhu dia bisa sakit, tapi sakitnya sakit ringan. Itu berarti masih tetap wajib wudhu. Tetap wajib wudhu dan tidak boleh tayamum bila khilaf inda syafi'iyah. Khilafan di ba'dil malikiyah wa ba'dil ahli dhahir. Dhahirah. Ya, masalah yang tayamum untuk min juz'il art ini kan indah Hanafiyah boleh. Nah itu apakah harus ada gubarnya atau tidak walaupun amlas walaupun tidak ada yang nempel ke tangan tetap boleh indah Abu Hanifah tapi di situ ada riwayat. Eh, bisyarat indah Abu Hanifah idza malam yahri malam yahrikun nar Ma, atau malam, malam yahtarik Ramadan au malam yalin idza tarika binar. indah tarika binar. Malam yasir Ramadan au tarika binar ya. Malam yalin idza idza Jadi kalau misalnya seperti plastik itu yalin kalau idza benar atau misalnya e, kain gitu. Nah, itu tidak boleh, tidak bawa Hanifah karena ya, ya siru Ramadan kalau dibakar menjadi debu. Nah, kalau semenjak dibakar dari debu tidak boleh. Kalau batu bata boleh. Kenapa? Karena nggak jadi debu dan tidak leleh kalau kena api. Dari Imam Abu Hanifah. Di situ kan riwayatnya eh, apakah harus ada yang nempel ke tangan? ada dua riwayat gal Abu Hanifah walau lam yaltazik biliat walaupun walaupun tidak okay, ada ya. nepal sama sekali seperti hajar amlas tidak ada masalah tapi ya. ada ya. riwayat juga di situ yang menyatakan tidak boleh harus kalau Malik kalau Malik gimana amlas itu kalau Malik di sini kan harus pokoknya malam yukharak harus harus, harus. walaupun amlas itu walau hajarin la turab ya. la turab enak itu jadi kalau Imam Malik Walaupun batu tidak ada turabnya sama sekali, tidak ada gubar, boleh. Untuk dibuat. juzu indal malik bima tasala bil ard kan nabat. Hatta nabat. Tasala bil ard hatta bangunan. Ya, asum minal ard kata. Enggak tahu lah hadit. Lah hadit tak bisa tidak bahan mifah. Ah, bukan, Imam Hanifah bukan begitu. Juz'un al ard. Cuma yahtarik bin uh, yalin binar. Hadit itu yalin binar. Oh, iya. Walaysa juz'an. Nah itu artinya kan itu eh, seperti besi emas semuanya tidak bisa dari Malik. Indah Abu, indah Abu Hanifah. Indah Malik tidak ada. Mayas'at minal arad. Indah Malik mayas'at minal arad. Apa yang tumbuh dari bumi sudah. Ya termasuk ap, besi bisa. At. Eh, ini bagaimana tayamumnya orang yang operasi plastik Ustaz? Anggota tayamum atau anggota wuduknya operasi plastik. Apa ya? Kenapa? Operasi plastik itu bukan berarti ditutup plastik loh ya. Jadi, operasi plastik itu bukan berarti di ada plastik, bukan ditutup sama plastik wajahnya. Tetap wajahnya bisa di kalau sudah sembuh boleh. Kalau mungkin waktu dia sakit dilarang kena air, hukumnya seperti tadi itu. Tapi kalau memang apa namanya oh, dia tadi itu operasi plastik sudah bisa dibasuh dengan enggak apa-apa kulit. Bukan berarti jadi plastik bukan. Istilah aja operasi plastik. Jadi plastik oleh anan Oh, ada yang lain? Tolong. Kasih, kasih mic bang. Itu belakang. Tadi dijelaskan bahwa ketika uh, ketika ada perban yang menempel di anggota di anggota wudhu maka disempurnakan dengan tayamum. Misalkan perban yang ada itu misalkan yang Ustadz tadi contohkan bahwa perban yang ada itu ada di itu di, di muka misalkan luka bakar gitu mukanya terus kan muka kan anggota anggota tayamum juga kan selain anggota wudhu juga merupakan anggota tayamum kan terus cara caranya itu gimana tayamumnya itu kan nggak bisa kena debu mukanya itu. Tangannya bisa dibasuh kan? Tangan bisa. Ya tangannya. Langsung. Ya. Yeah. Ya, tapi kan wudunya ada tangannya juga kan. Belum, eh, ada tertib. kayak seperti kayak wajah Semua wajah tidak boleh kena itu. Semua wajah. Semua wajah ini itu tidak boleh kena debu. Terkena luka bakar. Tidak boleh kena, tidak kena. Terban. Jadi begini loh, ada tidak boleh kena air bisa kena debu, ada bisa kena air, eh, ada bisa kena air nggak bisa kena debu, ada nggak bisa dua-duanya. Lah kalau masih kena bisa kena debu kan berarti ada tayamum itu. Nah kalau tidak ada sama sekali, ya berarti tidak ada tayamum juga kan. Iya. Udah nggak ada. Iya. Di sini mau tanya masalah Jabiro. Alasannya Jabiro itu karena tidak boleh kena air dan ada luka. Biasanya begitu. Di sini tidak ada tidak ada luka, cuman ada patah tulang. Tidak ada luka. Jadi andai kata e, dibasuh dengan air masih bisa. Debu pun bis, masih bisa, tapi karena patah spalek istilahnya dikasih penguat biar lurus gitu. Itu wajib dilepas atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua saya ada iskal di sini masalah uh, walau tayakona ma'a ma'an akhirul waktu fantidharu afdol. Itu ada iskal. Iskalnya karena tayamum ini kan uh, dilakukan uh, tidak ada air. Tidak ada air atau e, takut menggunakan air. Nah di sini yakin adanya air, tapi kok intidornya afdol. Yakin ada air kan, seperti tadi. E, yakin tidak ada air. Yakin adanya air, seperti kita memang di daerah kita tidak apa tidak ada air, tapi nanti jam 2 saya telepon ada teman yang datang membawa air kan itu yakin adanya air kok di sini fantidoru afdol bukankah itu wajib untuk menunggu air karena alasan tayamum di sini kan e, tidak adanya air itu iskalnya di situ terima kasih yang pertama tadi dikatakan ya seperti banyak memang ya ketika dia patah patah tulang itu berarti kan di digib ya di digib atau dikasih kayu kalau orang-orang itu uh, itu ya apa itu tadi dikatakan kalau memang tidak memungkinkan ya untuk dibasuh dengan air ya, tidak memungkinkan untuk dibasuh dengan air atau tidak memungkinkan untuk dibasuh dengan diusap dengan debu kan gitu berarti wajib dicabut uh, yang dikatakan imkan di situ itu apa Allah ya mahduron dia tidak khawatir ada bahaya Berarti memungkinkan. Lo bahaya itu bukan hanya ya lukanya. Lah kalau dibuka itu gip, ya patah, ya bahaya itu. Mahdur di situ. Mahdur yang kemarin sudah dibahas ada lima itu, dia tidak khawatir seperti itu. Nah, berarti mungkin untuk dibasuh. Ya bukan harus hanya luka. Ya, walaupun tulangnya dibuka, gipnya dibuka, Hah? Ya itu itu yang dikatakan Jabiro itu, bukan hanya Jabiro itu untuk luka ya. Jabiru itu untuk seperti patah tulang itu juga sama. Berarti dia membukanya tidak mungkin. Kenapa? Wah patah, tambah patah nanti Isa. Akhirnya tidak bisa kembali. Karena itu dikatakan tidak memungkinkan. Ya? Terus yang tadi alasannya walau tayagan nama anak akhiral waktu fantidaru afdol. Ketika dia yakin di akhir waktu ada air, berarti menunggunya dia sunnah ya dengan air. Kenapa yakin adanya air? Kenapa? Supaya dia mendapatkan apa? Karena di situ dikatakan takdim itu mustahab kan? Mendahulukan e, waktu sholat itu hukumnya sunnah. Kemudian tayamum e, wudu min haisul jumlah apa wudhu itu hukumnya wajib. Karena itu lebih baik untuk menunggu air supaya mendapatkan dengan wudhu sempurna. Cuman ketika masuk waktu berarti sudah masuk kewajiban dia. Ketika masuk kewajiban ya berarti wajib sholat kan dia kan. Cuman boleh diakhirkan. Sholatnya itu boleh diakhirkan. Cuman masuk wajib sudahan. Lalu ketika masuk wajib anak ingin sholat sekarang. Kalau dia mengakhirkan takutnya meninggal nanti. Wajib kan sekarang. Nah, ketika dia wajib untuk sholat ya tidak ada air sekarang. Ya tayamum. Cuman yakin nanti di akhir waktu ada sunnah. Kenapa? Lebih sempurna. Nah, itu tetap boleh. Ketika dia tayamum ya kemudian dia sholat, ya tetap sah. Jadi misal, hmm. misal musafir dia berangkat duluan, temennya nyusul, dia waktu sholat nggak ada air, udah dicari nggak ada air, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat. Lalu temennya sebentar lagi datang kok. Ya datangnya kan masih belum tentu. Datang jam berapa, jam berapa. Ditunggu aja. Sekiranya waktunya sudah mepet, baru dia sholat barangkali datang bawa air dia akhirnya sholatnya dengan air gitu kan saat itu yakin tidak ada sudah gitu loh karena itu dia wudhu eh, karena itu dia tayamum cuma diusahakan kalau bisa dengan wudhu walaupun dengan menunggu hmm? hmm? Iya, bilhal bukan dengan mustakbal. Tapi di sini mahalu jawazi tayammum inda tayakuni faqdil ma. Itu. Iya. Mahalu jawazi tayammum inda tayakuni faqdil ma. Ketika Jadi, masuk waktu. makmum mukhalafahnya kan berarti kalau tayakun wujudil ma berarti tidak boleh tayamum kan? Di sini Enggak, sekarang itu muskilnya apa sekarang? Tayakun wujudil ma itu saat itu dah. Tayakun wujudil ma pada awal waktu tayakun. Tayakun tapi, ada melma atau wujudil ma? Wujudil ma. Tapi belum datang. Nah itu kan tidak ada kan berarti. Berarti tayakun ada amal saat itu. Soalnya Sa sudah sudah ada janji ada pengiriman. Iya walaupun begitu. Sekarang saat itu ada tayakun wudujurul ma atau adal ma saat itu. Bukan nanti saya yakin. Ya kabeh kalau hujan nanti atas tahun lagi bisa itu nanti. Enggak paham ini? Jadi bukan mustakbal. Lagi kalau kita musafir ada turun di masjid berarti kemudian di masjid itu tidak ada Eh. air kebetulan mati, apakah kita wajib melanjutkan ke masjid yang lain untuk mendapatkan air di situ atau kita boleh tayamum di situ? Wujubut tolap kan. Bukan hanya di tempat itu, bukan di masjid itu wujubut tolap di situ kata masjid kan ada. Wujubut tolap kan di situ. Kalau sudah tidak ada nanti setelah tolap tidak ada kemudian tayakun ada malma, kemudian ada tayamum boleh. Wujubu tolab. Sekarang ini di padang pasir tidak ada sudah nanti cari sudah tidak ada. Tayakun ada malma. Cuma nanti mungkin dua jam lagi mungkin temannya datang nyusul ada air. Nah, kan nanti itu belum tentu juga dua jam datang. Nah, maka sudah anda boleh melaksanakan. Cuma semenjak tidak belum keluar waktu sunnah untuk menunggu air. Gitu loh. Ada di zamannya Nabi itu seorang sahabat yang habis perang luka kepala apa kepalanya isil iya, hadis ya Abdul Qadir orang zamannya Nabi kepalanya luka kemudian tanya disuruh mandi tidak boleh tayamum mandi mati akhirnya akhirnya masuk marah Nabi isil iya, apa itu allah Gotal sahibak katanya. Oh, kamu telah bunuh teman kamu tadi itu. Oh, semoga kamu dibunuh oleh Allah kata Nabi. Ya, artinya eh, berfatwa itu jangan ngawur akhirnya eh, menyebabkan orang mati. Hmm. Kepalanya luka bolong gitu loh. Ini tayamum kan boleh itu. Enggak boleh dia harus oh waktu junub, waktu itu lagi junub. Jadi ya sik kobra ya junub orang itu ya. Kepalanya sudah bocor ini Koper aja jeneng begitu. Nah, tanya untuk mandi, paham deh ini, Kif untuk mandi. Oh, boleh enggak tayamum? tidak boleh, ini harus mandi. Mandi melbu, mati. Hmm.